Kembali lagi dalam program kesayangan kita Siraman Kolbu Segar, segar, segar, segar, segar di kalbu. Ya salam. Alhamdulillah pagi hari ini kami akan selalu mengajak Anda untuk berpartisipasi untuk telepon bersama kami. Silahkan curhat, silahkan bertanya kepada guru-guru yang siap memberikan jawaban kepada kita semuanya yaitu di 0218416967 atau di 021877800454. alhamdulillah alamin. Ya, baik. Pagi hari ini kita bersama bunda-bunda yang luar biasa semangat-semangat dari daerahnya masing-masing. Yang pertama dari Majelis Taklim Al Mubarokah Ciputat. Iya. <laughs> Assalamualaikum. Iya. Baik. Selanjutnya Majelis Taklim Habibur Rahman Depok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Majelis Taklim An-Nisa Al-Hidayah Ciledug. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya majelis taklim Al Ikhlas Kebayoran Lama. Iya, alhamdulillah pagi hari ini semuanya semangat Ibu. Semangat semangat semuanya dan pastinya pagi hari ini akan membahas masih kelanjutan dari yang sebelumnya surga rumahku adalah surgaku. Nah, yang akan kita bahas adalah ajari pasanganmu berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini yang kita pengen banget nanya, pengen banget berguru sama guru kita yang sudah hadir. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Buya Yahya. Sehat Buya. Alhamdulillah berkat doa para pemirsa dan juga ibunda-ibunda yang datang ke sini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita di dalam mewujudkan keindahan dalam rumah tangga. Iya. Mm. Baik, Buya, tema pagi hari ini adalah ajari pasanganmu berbakti kepada orang tuanya. Nah, seperti apa tuh Buya? Ajarin kita dong. <laughs> Silahkan. Mm. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Di dalam menjalani hidup rumah tangga para pemirsa dimanapun Anda berada dan juga yang hadir di sini kita tentu mengharapkan pasangan yang mempunyai kebaikan. Baik itu kebaikan yang terlihat atau kebaikan yang tidak terlihat di dalam diri pasangan tersebut. Ada satu hal yang sering dilupakan bahwa kebaikan yang ter, tidak terlihat yaitu jika kita mempunyai pasangan seorang yang penuh berkah di dalam dirinya adalah ada keberkahan. Karena dia adalah seorang yang baik. Seorang yang soleh. Yang mengerti bagaimana berbakti. Yang mengerti bagaimana membalas budi. Yang mengerti bagaimana berbuat baik. Kepada orang yang khususnya pernah berbuat baik kepadanya. Maka sungguh sangat rugi dan sangat rugi jika kita mempunyai pasangan yang tidak ngerti bekti dan kita tidak ngerti balas budi. Misal kalau seorang suami punya seorang istri yang kurang ajar sama bapak ibunya, subhanallah. Dia bukan perempuan yang baik, istri kurang seorang istri kok kurang ajar sama bapak ibunya. Bagaimana bisa baik dengan suaminya wong dia dengan bapak ibunya yang telah merawatnya dari kecil saja tidak bisa berbuat baik apalagi dengan suami yang baru kenal. Kemudian lebih dari itu, berbuat baik kepada orang tua mengundang keberkahan dalam hidup. Maka siapapun yang menjalani hidup rumah tangga tapi dengan durhaka kepada orang tua maka tidak akan menuai kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Lebih dari itu lihat. Termasuk rayuan yang luar biasa dahsyat adalah bukan kalimat yang terucap. Akan tapi perilaku pasangan kita yang menunjukkan dia peduli bukan saja kepada kita, tapi kepada orang yang ada di kiri kanan kita itu membuat kita tersanjung dan itu menyuburkan cinta. Jadi kalau kita mempunyai seorang istri ternyata sangat peduli dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan ibu kita, dengan bapak kita, subhanallah. Itu tidak terucap akan tapi lihat. Itu akan menjadikan hati kita itu ada. Senang, bangga. Karena saya punya seorang istri yang sangat baik dengan bapak ibu saya. Tapi begitu sebaliknya. Kalau kita punya pasangan ternyata sama bapak ibu kita tidak baik. Itu akan mengurangi, membuat hati kita kropos. Cinta itu kropos. Bagaimana dia kak mengaku cinta kepada dengan ibuku tidak cinta? Jadi untuk menyuburkan cinta di dalam rumah kita itu sederhana. Ajari pasanganmu untuk bisa berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Dan berbuat baik kepada saudara-saudara. Saudaranya juga. Ini. Jadi berbuat baik dengan saudaranya. Nah nanti kalau sudah berbuat baik dengan bapak ibunya. Dia menjadi wanita yang penuh ber berkah. Kemudian di saat kita menyuruh berbuat baik dengan bapak ibunya. Dia akan berpikir, abangku kok peduli sekali dengan bapak ibuku, sampai aku harus berbakti dengan bapak ibuku. Maka pantulannya, dia pun dengan bapak ibu kita juga bakal baik. Inilah insya Allah. Iya, subhanallah. Ibu, masih pengen dilanjut? Masih mau dilanjut? Pastinya kelanjutannya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik Alhamdulillahirrabbilalamin Sallu ala Nabi Muhammad. Masih bersama kami di Siraman Kolbu. Segar segar segar segar segar di Kolbu. Ya, bu ya, melanjutkan nih ya Baik. Baik. Silakan. Ada sebagian orang subhanallah dalam hidupnya apa yang dicari? Dengan mertua itu Masya Allah Tidak pernah mau kenal Tidak pernah baik Kenapa kok tidak bisa baik dengan mertua? Mungkin juga telah dimulai pasangannya juga tidak baik dengan mertu mertuanya. Maka nanti antara mertua dengan orang tua harus baik semuanya. Jadi gini kok idahnya. kalau kita sudah biasa mengajari pasangan kita untuk berbuat baik kepada orang tuanya secara otomatis dia pun akan peduli kepada orang tua kita. Akan tapi bukan berarti kita mengajari pasangan kita untuk berbuat baik kepada orang tuanya pengen dibalas agar berbuat baik kepada orang tua kita. Tidak. Akan tapi betul-betul kita harus mendidik pasangan kita menjadi orang yang berbakti pada orang tua. Ada sebagian suami yang melarang istrinya itu membantu ibunya sendiri. Allah, na'udzubillah itu suami model apa itu? Ada lagi seorang istri, suaminya itu kalau setiap akhir bulan, akhir bulan ya kajian? Ya? Akhir bulan, -mm. awal bulan? Biasanya awal, ada yang akhir, oh, tergantung betul. juga. Ada. Mm -mm. Gak pernah gajian. Ya sama <laughs> jadi, ya, saya juga. Jadi ada seorang istri, kalau sudah suaminya akhir bulan itu bagi-bagi rizki, itu sudah cemberut kalau giliran angkanya untuk ibu, ibunya sang suami sendiri. Masya Allah. Sampai suatu ketika ada orang ngomong, bu ya saya punya suami kayak punya istri dua loh. Kenapa? Setiap punya gaji dibagi separuh buat saya, separuh buat ibunya. Nah, baguslah. Punya suami yang baik sama bapak, ibu, Ibunya cuma ada manusia-manusia semacam itu. Adalah perempuan-perempuan rendah. Laki-laki rendah yang tidak menginginkan pasangannya berbuat baik kepada orang tuanya. Maka ini pada itu menjadi padahal kalau kita mempunyai seorang suami, kalau Anda sebagai seorang wanita mempunyai seorang suami yang tidak baik dengan bapak ibunya, dia bukan seorang yang soleh. Bapak ibunya saja dia kurang ajar. Kalau dia dengan bapak ibunya kurang ajar, maka baik dengan Anda pun basa-basi hanya karena ada kepentingan atau takut dan sebagainya. Begitu sebaliknya, jika Anda sebagai seorang suami mempunyai seorang istri yang tidak baik dengan bapak ibunya, maka baik kepada Anda pun tidak tulus. Kenapa? Orang tua adalah luar biasa. Memang seorang wanita setelah mempunyai seorang istri, hendaknya pengabdian kepada suami mengalahkan dari pengabdian kepada seorang is, istri eh, seorang seorang su, ah, ibu mohon maaf seorang istri pengabdiannya kepada suami melebihi daripada pengabdian kepada seorang ibu cuman Seorang suami yang baik akan selalu berkata begini, Wahai istriku, memang pengabdianmu kepadaku melebihi, harus lebih daripada pengabdian kepada bapak ibumu. Akan tetapi, selama mulai detik ini, aku akan beri kesempatan kepadamu sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik kepada bapak ibumu. Jadi memang haknya suami itu, akan tapi suami yang baik akan selalu memberi kesempatan istrinya untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Mungkin dalam bahasa sederhana, Istriku, kemanapun kau pergi, engkau harus izin. Kecuali ke bapak, ibumu tidak usah izin. Cuman ada sebagian suami yang baca kitab salah. Baca kitab okudilijen misalnya. Baca salah. Salah paham, bacanya sambil, tidak tahu sambil hmm. ngapain. Sehingga, kamu tidak boleh kemana-mana. Biarpun ke bapak ibumu nggak boleh. Loh, loh, loh. Ini model apa ini? Hmm. Tidak akan, tapi inilah. Ajari pasanganmu untuk selalu berbuat baik dengan bapak ibunya. Ini keindahan yang luar biasa. Sampai barangkali begini ibu, ada seorang berikan hadiah kepada kita. Hadiah ada macam macam sarung, ada dua sarung dan sebagainya. Tiba-tiba seorang istri menyisihkan sarung ini. Untuk siapa itu? Untuk ibu saya. Ya kan? Ya kan? Satunya untuk untuk bapakmu. Dibagi itu. Kan terus, atau bahkan mendahulukan. Abang pergi ke, ke pasar. Seorang istri tiba-tiba pergi ke pasar belanja. Suruh beli kerudung satu, selalu beli kerudung do. dua. dua. Ya. Suami juga begitu, setelah belanja begitu. Selalu lebih. Setiap ditanya untuk apa? Jawabannya sederhana adalah untuk ibumu. Allah. Ibu tersanjung tidak kira-kira kalau suami tiba-tiba belikan sarung dan sebagainya untuk siapa? Untuk bapakmu istriku. Berarti ngajari istrinya untuk kenal bapak ibunya. Baik bapak ibu Tersanjung itu sang istri, subhanallah. Suamiku, aku saja belum sempat mikir belikan hadiah buat bapak ibuku. Ternyata suamiku sudah mengingatkan aku untuk belanja kepada bapak, untuk membelanjakan hadiah untuk bapak ibuku. Yang ada adalah cinta semakin subur. Akan tapi na'udzubillah. Suatu ketika ada seorang laki-laki menghadap kepada kami, lalu berkata, aku berbuat baik, bagaimana hukumnya saya memberikan uang kepada bapak ibuku? Tanpa semangat tawan istri saya. Lalu saya tanya, itu duitnya siapa? Duit saya sendiri, bu ya Kalau duitmu sendiri dikasihkan siapa saja juga boleh. Apalagi dikasihkan kepada bapak ibumu. Tanpa izin. Iya, karena duit-duitmu. Memangnya kenapa? Saya mau tanya kalau gitu. Dia menjawab ternyata apa? Setiap kali memberikan dia dapat memberikan hadiah kepada bapak ibunya, istrinya cemberut sebulan. Hmm. Perempuan rendah. kok bisa cemberut mestinya rela berkorban untuk bapak ibu suami demi cinta. Demi cinta kepada suaminya, bapak ibu suami, saudara suami. Sehingga sampai bukan saja bapak ibunya, kadang-kadang iparnya datang saja. Hmm, lemari lemari es kulkas bakal habis semuanya, dijamin. Hmm, hmm. Udah ngah, mana kerinduan? Akan tapi lihat, mulai detik ini semua yang ada di sini. Banyaklah peduli kepada mertuamu dengan cara ajari suamimu untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Ajari istrimu untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Allah, itu adalah keindahan. Kunci ya. keindahan dalam rumah tangga. Ah, subhanallah, Ibu. Ada yang mau nanya? Nah, yang mau bertanya silahkan. Ya, yang mau bertanya silahkan. Ibu, yang mau bertanya saya pengen cek depan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yus Asbullah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Ulu Jami Jakarta Selatan. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ah, begini seandainya seorang istri berbaik kepada mertua uh, ipar, saudara-saudara semua, tapi suami aktif uh, aktif gitu. Uh, cuek aja, diam aja, terus gimana itu Ustaz? Terus yang kedua maaf ya, kalau seorang-seorang istri memberikan sesuatu kepada mertua, orang tua, saudara-saudara, tapi uangnya sendiri itu hukumnya gimana? Baik. Pertanyaannya langsung bahwasanya, ibu kita berbuat baik bukan hanya untuk merayu sang suami. nah, tetapi kita berbuat baik kepada keluarga suami karena Allah. Karena kita punya kewajiban untuk bersilaturahmi. Maka dari itu sungguh sangat jelek wanita tersebut. Silaturahmi sama mertua kok nggak mau, ini mau gimana itu? Membantu suami mertua saja nggak bisa. Bagaimana akan muncul keindahan dalam rumah tangga? Yang ibu sampaikan tadi, ibu membantu mertua, ibu memberikan uang kepada mertua bukan karena suami, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ibu membantu karena Allah, lalu Allah akan menyuburkan cinta di dalam rumah tangga. Kemudian jika seorang istri memberikan uang kepada mertua atau yang lainnya, Bagaimana hukumnya? Jika itu uang ibu sendiri, maka boleh. Tapi kalau ibu memberikan uang suami, biarpun untuk mertua, bapak ibunya suami, maka harus izin. Kalau tidak izin, tidak diperkenankan. Sama, seorang suami tidak boleh mengeluarkan duit istri tanpa izin istri. Tapi kalau duitnya sendiri, uangnya sendiri, boleh diberikan kepada siapa saja. Dan kami tetap menghimbau bahwa, di saat kita ingin berbuat baik itu, pasangan itu tahu agar dia mengerti makna berbuat baik. Jadi suami Bahkan cuman kadang ada suami berkata kepada kami, bu ya saya menyumbang seperti ini jangan sampai ketahuan istri saya. Hmm. Itu harus banyak didoain. Mestinya istri itu menyambut. Bahkan suatu ketika ada orang yang mendengar bahwasanya ada program di pondok pesantren. Suaminya itu baru musyawarah. Ma, kita mau ngasih apa? Ayo, apa kira-kira? Waduh, luar biasa itu istri yang baik. Ah, tapi istri kadang suka gandolin. Aduh bang, ini kan masa depan anak kan lagi kuliah. Nah, nah, nah, nggak jadi sedekah. Memang ada, bukan istri saja, suami yang tidak baik juga begitu. Akan tapi orang ahli surga di, di saat mendengar program kebaikan tergugah hatinya. Ayo. Baik itu. Jadi ibu nggak apa-apa memberikan kepada mertua asalkan duit ibu sendiri. Tapi kalau duitnya suami harus izin. Hormati haknya sang suami. Allah. Iya. Itu ibu jawabannya dan kita sapa dulu pemirsa yang di rumah yang sudah tersambung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, masih belum terdengar, masih belum jelas suaranya di sini. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, ya, terputus bu ya. Nah, sekarang kan yang terjadi begini bu ya. E, suami ingin banget membahagiakan e, orang tuanya. Tapi kadang ketika memberikan merasa bahwasannya Istri juga sebetulnya merelakan tapi karena merasa kekurangan jadi akhirnya istri berpikir bahwasannya orang di rumah juga belum cukup. Nah, itu bagaimana kalau seandainya ada jawaban dari istri seperti itu? Baik. Kita harus bisa mengukur makna cukup. Hmm. Cukupnya orang tamak tidak pernah ada. Akan tapi cukupnya orang yang punya jiwa perjuangan adalah biarpun tidak ada pun kadang ngomong ah ada. Sehingga orang dermawan itu ada tingkatan. Ada orang yang berbuat baik mengeluarkan sesuatu yang dia tidak butuh. Misalnya ibu punya duit kaya raya miliaran. Ibu nyumbang 100 juta, 2 juta. Ibu dermawan atau tidak? Dermawan. Biarpun ibu gak butuh dengan duit itu. Karena duit ibu masih bah. Ini dermawan. Ada orang yang berbuat baik, sesuatu yang ibu juga butuh. Tapi kalaupun seandainya dipotong, tidak sampai merugikan. Nah, ini, ini sudah tingkat lebih tinggi. Saya butuh, Butuh saya sebulan itu 300 ribu. cuma tetangga saya atau ibu saya lebih butuh. Baik, saya akan kurangi menjadi kebutuhan saya 200 ribu. Tapi masih tercukupi. Itu dermawan. Akan tapi lebih hebat lagi namanya ithar. Kalau orang sudah mementingkan orang lain, atau lebih orang tua, sampai kita rela lapar. Nah ini tik martabat. Martabat seorang istri ya semacam itu, seorang suami. Jadi berbuat baik kepada orang tuanya, orang tua kita atau misalnya kita berbuat baik dengan mertua, kita perlu martabat, jangan martabat di saat nanti kalau sudah cukup berlebihan melimpah ruah baru nanti nanti apa saya berbuat baik. Melimpahnya itu sampai berapa? Kadang tamak, keinginan macam-macam. Pintu masih baik harus diganti. Chat masih benar harus dirubah. Mm -mm. Jadi kalau menuruti itu semua tidak akan bisa berbuat baik seorang hamba. Akan tapi berpikirlah bahasanya kita berbuat baik kepada mertua atau orang tua adalah karena untuk tabungan di akhirat nanti. Kalau nunggu masalah berlimpah ruah tidak ada ujungnya, itulah orang tamak. Sehingga gaji 5 juta tetap kurang, gaji 10 juta tetap kurang. Karena apa? Pikirannya berkembang. Dulu tas beli 50 ribu, sekarang 50, 30 eh, ribu. Sekarang gajinya lebih tinggi, suaminya menjadi 100 ribu. Terus 2 juta. Sampai ada orang tasnya 250 juta. Mana? Eh? Karena nuruti ketama, ketamaan. Akan tapi apa? Pangkas dulu ini. Hmm. Tapi niat berbuat baik untuk kemuliaan nanti di akhirat. Subhanallah. Baik. Kita lanjutkan kembali untuk jamaah yang mau bertanya silahkan. Ya, yang mau bertanya silahkan. Ya, baik. Bunda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asih dari Majelis Taklim Al Mubarokah Seruak Ciputat. Saya mau nanya Pak Ustadz apabila istri kalau mau pergi kemana-mana harus izin sama suami. Misalnya istrinya itu kan dagang Pak Ustadz. Kalau misalnya suami lagi pergi atau kerja, istri pergi ke pasar, nggak bilang suaminya, hukumnya gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan yang baik, Ibu kita harus ngerti makna izin. Izinnya seorang istri jangan ditanggapi seperti orang yang sudah pikirannya rusak karena kena pikiran pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Izinnya seorang istri ada makna. Kalau seorang istri kenapa kok dihimbau untuk izin? Karena istri-istri itu hendaknya diayomi, dijaga dan dimuliakan. Sehingga perlunya seorang istri itu keluar minta izin dari sang suami agar suami tahu di mana istrinya akan pergi. Jika tempat itu membahayakan suami akan melarang. Jika nanti terlambat suami bisa menjemput dan seterusnya. Tujuannya mulia. Cuman ada sebagian wanita yang sudah terpedaya dengan ilmunya orang apa ilmu-ilmu setan sehingga kalau disuruh izin saja kayak di dicurigai melulu memangnya ngapain? Loh, ini perempuan rendah. Perempuan mulia paham izin itu maknanya apa? Suami punya tanggung jawab ngayomi. Jadi kalau istri ada apa-apa dia yang menja menjaga. Barangkali malah diantarkan. Mungkin ibu membawa barang berat, suami akan berkata, "Biar saya membawa." Harus paham makna izin di sini ya. Jadi izin jangan dipandang sebagai kontrol apa itu apa namanya untuk mencurigai terus tidak. Itu kan hanya pemikiran-pemikiran orang yang tidak benar ini pemikiran-pemikiran orang yang jauh daripada agama Nabi Muhammad SAW. Jadi izin ini maknanya semacam itu bu, agar suami tahu. Kalau terlambat hujan deras dibawain mantel, enak kan? Tapi kalau sendiri bingung, mau telepon HP-nya kena hujan, rusak, bingung sebagainya. Sampai semalam nggak dijemput. Mungkin bingung. Tapi kalau dengan izin subhanallah itu keindahan dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau memang masih sempat izin dan bisa izin dan keadaannya adalah mendesak dan bisa izin maka tidak izin adalah haram. Cuman kalau ibu harus pergi ke tempat tersebut misalnya dekat bukan berjalan jauh, harus belanja pasar nanti tidak ada makanan kalau tidak belanja, suami pun HP biasanya aktif tidak aktif dan seterusnya, lalu mendesak dan harus belanja ibu, maka pergi nanti minta maaf setelah itu. Akan tapi sebaiknya jauh-jauh hari sudah berkata, "Abang tolong dong, izinin Bang kalau saya belanja untuk Abang." Jadi nggak setiap hari izin. Iyalah dek, pokoknya belanja kapan saja. Kan belanjanya juga untuk ah, abang begitu saja. Tapi selagi masih bisa izin kok tidak izin termasuk maksiat. Tapi kalau sudah mendesak karena buru-buru dan sebagainya, misalnya anak sakit, mau dibawa ke rumah sakit, suami di mana ini, ah, uh, ketemu telepon nggak bisa, pergilah ke rumah sakit, maka itu termasuk perjuangan yang baik. Nanti setelah itu minta ma maaf. Baik, itu ibu jawabannya dan selanjutnya penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Eh, Halo. Siraman siraman kolbu segar-segar di kolbu. Ya salam. Ibu. Ya. Dari siapa dan di mana ibu tinggalnya? Dari Ibu Sulis di Bogor. Ibu Sulis di Bogor. Silahkan Ibu Sulis. Assalamualaikum bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bu ya, saya mau tanya uh, apa uh, mis uh, misalkan kan kita punya mau ada acara uh, eh, hitanan Bu ya. Nah terusnya uh, kata suami saya bilangnya uh, nanti saya mau tanya bapak saya dulu soalnya cari hari baik katanya gitu. Eh setelah uh, tanya hari baik kata uh, katanya juga oh ya hari Jumat. Tapi uh, eh bertua perempuan saya bilangnya hari Jumat nggak suka soalnya hari naasnya mbahnya saya sukanya hari Selasa kata gitu uh, hari Selasa soalnya mal, apa uh, nanti nggak suka hari naasnya anaknya itu bagaimana menurut Bu ya di dalam Islam maaf ya Bu ya saya tanya begitu iya. saya suami saya masih Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang harus kita yakini bahwasanya semua hari adalah hari baik jika kita gunakan untuk ibadah. Enggak ada hari naas. Rebu Legi bukan kelahiran ya, saya kelahiran Rebu Legi kalau dalam wah ini kalau menurut saya, wah hari naas hari kelahiran nontonnya sapi dan sebagainya nah, nah, nah. jadi nggak ada itu semuanya ya jadi hari baik adalah hari di, di saat kita gunakan untuk beribadah Ibadah. hari jelek adalah hari yang kita gunakan untuk maksi maksiat khitanan itu ibadah atau tidak maka kapan saja bo boleh. boleh. Cuman milih hari itu biasanya hendaknya dipilih hari itu agar kompak bisa datang semuanya. Hmm. Makanya kalau keluarga pengen menikahkan anaknya itu milih hari bukan karena punya keyakinan hari naas, hari sengsara, hari baik, bukan. Akan tapi untuk tepat waktunya gimana pas liburan bareng bisa ketemu semuanya. Maka jangan sampai ada yang meyakini ada hari naas, hari jelek hari semuanya ba baik. Bahkan lihat anak inda dhanni abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Kalau ibu menganggap satu hari adalah hari naas, hari jelek, Allah Allah akan berikan kepada bapak ibu kejelekan. Karena ibu telah berprasangka buruk kepada Allah. Allah. Hari semua adalah hari ba baik. Jadikan hari baik hari untuk berselawat, hari untuk membaca zikir, hari untuk bersedekah dan seterusnya, hari untuk melakukan kebaikan. Jadi tidak ada. Enggak ada hari Selasa hari naasnya kak nenek, hari Jumat naasnya kakek, enggak ada semuanya. Hari itu adalah hari baik jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah iya. Subhanahu wa iya. taala. Tidak ada yang percaya dengan Anda hari-hari iya. hari-hari naas ya. Khusnudon pada Allah. Kalau Bapak kalau nanti hari Rebu ada hari kematian, setiap hari ada orang mati, terus pakai hari apa? Kemarin hari Selasa tetangga yang mati, hari rebut tetangga depan, hari Kamis bapak, hari ini akhirnya mau cari apa? Mm -mm. Ya ada hari naas semuanya. Hari mati khusnul khotimah, hari ba baik. Baik, baik ya. selesai. Iya. Ntar ujung-ujungnya nggak jadi hajatan lagi ya. <laughs> baik. Pastinya kita sambung lagi yang sudah tersambung sama kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaih. Saya hamba Allah dari Bekasi. Dari hamba Allah di Bekasi. Silahkan. Pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya istri tidak berbakti pada mertua. Bahkan ada suatu daerah punya kepercayaan kalau anak laki-laki itu udah nikah hilang karena yang diingat cuma orang tuanya sendiri, ke tua udah lupa. Begitu juga anaknya atau suaminya. Bagaimana istri yang kayak begitu? Ya, ada juga istri yang tidak taat pada suami. Hukumnya bagaimana? Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti apa tuh bicara umumnya? Baik, subhanallah. Uh, itu karena kurang kenal kepada pendidikan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita hadirkan di silsilah ini adalah biar semuanya kenal. Kita berbuat baik untuk menuai pahalanya nanti di akhirat nanti. Kemudian juga untuk menuai keindahan di dunia. Sekarang bagaimana bisa merasakan keindahan kalau kita punya istri yang tidak baik dengan mertua kita? Atau Anda punya suami yang tidak baik, eh, eh an, an, kalau Anda punya seorang suami yang tidak baik dengan bapak ibu Anda, rasanya gimana? Mm. Tidak enak. Atau sebaliknya, Anda sebagai seorang suami mempunyai seorang istri yang tidak baik dengan mertuanya, dengan bapak ibu Anda tidak enak. Maka perlu pendidikan di sini. Karena jauhnya dari agama Nabi Muhammad SAW. Tapi pendidikan dari agama Nabi Muhammad lihat. Engkau pun punya kewajiban berbakti kepada orang tuamu. Dan punya kewajiban berbakti kepada mertuamu. Mana ini ditinggalkan? Memang betul ada sebagian istri yang sudah kalau sudah menikah dengan bapak ibunya hilang. Ya? Atau dengan mertuanya sudah tidak benar. Dengan bapak ibunya tidak pernah datang. Mata dari itu, wahai para suami, jadikan istrimu istri yang solehah ahli surga, selalu ingatkan dia agar berbuat baik dengan bapak ibunya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai seorang bapak ibu merasa kehilangan sang anak setelah menikah. Mentang-mentang menikah diberikan kepada seorang suami, hilang tidak pernah peduli. Itu suami nggak benar. Apalagi suami melarang istrinya berbuat baik kepada bapak ibunya, tidak benar. Akan tetapi suami yang soleh, yang bijak, yang baik, akan selalu menyisihkan rizki, menyisihkan apapun untuk mertuanya. Ini yang perlu. Nah ini perlu pendidikan. Kalau ada orang semacam itu, saat ini, detik ini. Kalau ada seorang ibu, dimanapun Anda berada, kalau belum baik kepada mertua, kita doakan. Semoga esok hari menjadi baik dengan mertua. Cintanya cinta model apa? Kalau sama mertuanya tidak bisa baik. Hah? Cinta kepada suami, cinta duitnya saja, jangan-jangan kan? Maka hmm. kita ingatkan ibu, mertuamu hendaknya engkau bisa berbuat baik kepada beliau-beliau. Dan wahai para menantu, bapak-bapak, mertuamu, mertuamu. Tempatkan mereka seperti ibundamu sendiri. Kenapa? Mertuamu adalah bapak ibu dari istrimu dan juga kakek dari anak-anakmu. Makanya tidak ada alasan untuk berbuat jahat. Kalau ada yang berbuat dolim, na'udzubillah. Kedoliman. Tadi ada yang berkata, pertanyaannya adalah, gimana agar suami tidak bekti pada, eh, istri tidak baik sama sua? suami? Banyak. Suami nggak baik sama istri juga banyak. Itu adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Sementara kalau kita berkasih sayang dengan istri, mengundang rahmat dari Allah. Istri berkasih sayang dengan suami mengundang rahmat dari Allah. Allah. Jadi semuanya harus ada keseimbangan. Istri baik kepada suami, suami baik kepada istri. Bukan istri saja harus berbuat baik kepada suami lalu suami tidak. Suami pun punya kewajiban. Dan selagi di rumah tangga tidak kenal Allah dengan hatinya, maka sangat mudah terjadi kezoliman. Istri gak baik sama suami, suami tidak baik sama is, istri. Allah Ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali pasti uh, tapi pastinya buat pemirsa jangan kemana mana kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Salam ala Nabi Muhammad. Allahumma Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kolbu. Segar, segar, segar, segar, segar di kalbu. Ya salam. Baik, kita melanjutkan kembali dan masih ada kesempatan buat bunda-bunda tercinta yang ingin bertanya. Yang mau bertanya, silahkan. Ya, ya saya geser ke sini. Yang berjilbab merah, bunda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dinarti dari Habib, Majlis Talim Habibur Rahman. ya, saya mau tanya bagaimana kalau uh, seorang suami jadi akhirnya ngumpet-ngumpet ngasih ke orang tuanya karena tahu kalau istrinya itu eh, nggak uh, nggak mau ngasih gitu sama orang tuanya gimana tuh? Ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngumpet-ngumpet Bu Baik, yang, yang harus Ibu cermati, para pemirsa cermati. Ada memang rumah tangga semacam itu dan ada orang ada kepada kepada kami seperti itu kisahnya. Akan tapi yang harus Anda ketahui semuanya bahwa ada orang tiba-tiba pada masa akhirnya cinta itu hilang begitu saja. Jadi menjalani hidup berumah tangga hanya karena sudah telanjur punya anak. Hmm. Dan tidak pernah mencermati apa yang menjadikan aku tuh kok kurang cinta. Termasuk di antaranya. Kalau suami punya seorang istri seperti itu, diam-diam berkurang itu cinta nanti. Mau tidak mau. Bagaimana istriku sama bapak ibuku gak baik? Aku ngasih duit saja dia marah. Terus maunya apa? Ini kan bapak ibuku yang melahirkanku, bapakku yang merawatku. Sama seorang istri pun kadang bisa bertahan dalam rumah tangganya hanya karena mikir anak. Sudah tidak ada cinta. Karena apa keropos cintanya? Karena apa? Suaminya nggak pernah peduli dengan bapak ibunya. Bahkan mungkin seorang istri mau berbuat baik dengan bapak ibunya langsung dimarahi. Itu diam-diam membuat keropos itu. Dan jangan diremehkan masalah makanya. Ayo dibenahi saat ini. Sebelum terlambat. Sebelum tiba-tiba mengatakan, aduh saya itu sama istri saya sudah, anak ah, memikir anak saja. Akhirnya menjadi problem yang banyak. Makanya harus dihentikan. Itu mengurangi cinta ibu. Mau tidak mau dan tidak bisa dibohongi. Karena apa? Ibu bapak saya adalah orang yang sangat saya cintai. Lah kok saya punya istri gak baik? Karena sudah terlanjur punya anak akhirnya. Hm, gimana lagi ya? Ya sudah biarin terserah mau apain ya. Hah? Akhirnya begitu. Hidup tidak in, indah. Bagaimana jika ada orang semacam itu hari ini? Kami mengajak semuanya. Wahai para menantu-menantu. Kalau anda belum baik dengan mertua anda, hati-hati itu akan mengurangi cinta pasanganmu kepadamu. Dan hilangnya cinta akan mengundangkan problem yang banyak. Akan tapi tingkatkan pengabdianmu kepada orang tuamu iya, dan juga kepada mertuamu. Wahai para suami, berikan kesempatan kepada istrimu untuk bisa berbakti kepada bapak ibunya. Sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau perlu kepentinganmu boleh ditinggalkan untuk kepentingannya, kerelaanmu. Bahkan kami harus berkata kepada pasangan kami bahwasanya, Umi kalau pengen untuk orang tuamu silahkan. Sebebas-bebasnya. Ya. Barangkali saya punya rizki, punya apa, untuk tidak apa-apa. Begitu sebaliknya, itu mengundang cinta. Kalau itu terus seperti itu, Ibu, akan hilang cinta dan hidup tidak ada indah setelah itu. Iya, baik. Itu jawabannya, Bunda. Dan kita sapa pemirsa yang di rumah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, siapakah di sana? Iya, terputus. Baik, kita lanjutkan kembali bunda-bunda yang penasaran. Siapakah lagi yang mau bertanya? Iya, kita kasih kesempatan dulu buat bunda yang berkerudung coklat. Silahkan. Eh, coklat bukan sih? Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Diana dari Majlis Taklim Abibur Rahman, Depok. Saya mau bertanya Bu ya. Kalau mengenai suami yang berpoligami, dia tidak adil dalam hal waktu, materi, dan istrinya mudanya ini uh, menuntut, maksudnya menuntut juga sering bilangin, tapi nggak pernah nggak pernah dihirau, nggak pernah peduli gitu. Terus istri istri mudanya itu menggugat minta cerai, apakah berdosa hukumnya Ustaz? Baik. Itu Bu ya. Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kita hadirkan masalah poligami. Poligami adalah ada di dalam syariat Islam, akan tapi ketahuilah wahai para suami, jangan berhujah itu adalah sunnah Nabi. Nabi melakukannya, akan tapi bagi anda belum tentu menjadi sebuah kesunnahan. Kadang menjadi keharaman jika anda tidak bisa berbuat adil atau anda bisa berbuat toleh kepada orang yang telah melahirkan lima anak dan seterusnya. Yang jelas poligami adalah ada dan para wanita jangan sampai mengingkari karena ini ada dalam syariat Islam. Akan tapi nasihat kepada para bapak, jangan mudah untuk mengambil istri dua, ketiga, kecuali sudah dipertimbangkan karena itu akan menambah tanggung jawab di atas pundak kita. Dan hukumannya di hadapan Allah jika tidak bisa berbuat adil. Cuman ada barangkali seorang wanita yang dengan merelakan, bagaimana kalau saya rela dengan tidak adil, itu masalah urusanmu, akan tapi kami tetap menghimbau kepada siapapun yang dinikahi lagi oleh seorang laki-laki, Memang sebaik-baik wanita tidak banyak menuntut. Agar tapi hendaknya adalah misalnya dengan surat nikah dan sebagainya. Agar hak-hak anak juga terpenuh, terpenuhi. Kemudian kok menemukan suami adalah tidak adil. Bagaimana? Itu adalah urusan suami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi tetaplah menjadi wanita yang solehah. Budaya menuntut adalah bukan sesuatu yang baik. Akan tapi hendaknya suami belajar dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa ah, adil. Sebab kalau hidup kita ingat kok idah pertama agar hidup rumah tangga indah. Kalau hidup kita kenakan untuk menuntut, menuntut tidak akan ketemu keindahan. Cuma jika seorang istri menemukan suaminya benar-benar tidak adil atau mungkin melakukan kodoliman, maka diperkenankan seorang istri untuk minta cerai dan bukan sebuah maksiat. Karena apa? Tidak kuat dengan ketidakadilannya. Akan tapi kalau sabar, adalah kemuliaan. Hanya yang perlu diingatkan adalah suami. Jangan sampai ada suami semacam itu. Baik, ini. Jadi ya. seorang istri boleh minta cerai karena sebab suami melakukan kefasikan, suami tidak adil dan seterusnya atau menyakiti sang istri, maka boleh. Akan tapi ketahuilah, tetap ketabahan, kesabaran adalah kunci keberhasilan jika orang itu faham. Iya. Baik, Bunda itu jawabannya dan pemirsa sepertinya sudah tersambung lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya. Siapa di sana? Halo, Bapak atau Ibukah yang sudah tersambung bersama kami di sini? Halo. Halo, ya, baik. Eh, buat pemirsa di rumah yang tidak memiliki kesempatan untuk telepon ataupun juga belum sempat untuk menjadi jamaah kita di Masjid Andida ini bisa langsung saja kirimkan uh, email jika Anda ingin bertanya. Jadi alamat email kami di silamankolbu.mnctv@yahoo.co.id. Jangan lupa cantumkan judulnya yaitu Solusi Ustadz dan juga jangan lupa nama Anda dan juga alamat tinggal Anda. Baik, ini ada uh, email Bu ya yang nyampe kepada kami dan kepada kita di sini. Assalamualaikum uh, eh, dari Yono di Tegal Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau bertanya, durhakakah jika seorang istri memberi uang kepada ibunya tanpa izin suami dan itu uang istri? Baik, itu sudah kita jawab sudah tadi. Sudah tadi ya. Baik, kalau ada seorang istri memberikan kepada bapak ibunya atau siapapun jika itu duitnya sendiri maka itu boleh karena duitnya sendiri sendiri tapi kalau duitnya suami masya Allah haram harus izin dari sang suami begitu sebaliknya seorang suami biarpun istri adalah di bawah naunganmu ya. tidak boleh seenaknya pakai duitnya is istri haknya istri harus kita ya. hargai tidak boleh ambil comot duitnya istri dibagi-bagi nggak boleh ya. harus izin seorang is istri ya baik ini yang kedua bu ya dari Isna ini Oktaviana di Bekasi Jawa Barat Assalamualaikum saya mau bertanya saya punya nenek yang sudah pikun Mau sholat saja susah karena tiap saat buang air di, uh, di celana. Bagaimana solusinya? Tolong dijawab. Oh, Baik. ketika buang air. Baik, uh, kalau seorang sudah hilang akal, pikun dan sebagainya, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anjurkan untuk sholat semampunya. Sholat semampunya. Jadi kalau memang dia tidak bisa mengingat, maka tidak wajib sholat bagi baginya. Kayaknya dia termasuk orang, beliau adalah termasuk orang yang hilang akal. Nah, adapun masalah bersuci, ya semampunya juga. Akan tapi ketahuilah, jika ternyata terus kotoran-kotoran, kotoran-kotoran, maka dimaafkan melakukan sholat dalam keadaan punya kotoran. Sebab semua sholat adalah sah dilakukan dalam keadaan dia tidak terpenuhi, apa namanya, uh, syarat-syaratnya jika karena udur. Yang penting jangan sampai ada orang meninggalkan sholat. Jadi digampangkan sholatnya. Kalau bisa dibersihkan, bersihkan. Atau mungkin tidak dibersihkan orang anak-anaknya pada sibuk dan sebagainya. Dia sendiri air dan sebagainya, buang air di ranjang kemudian dia bisa ngambil wudhu. Kalau bisa ngambil air wudhu, kalau tidak adalah dengan tayamum. Tayamum dengan mazhab Imam Syafi'i dengan debu. Atau tidak dengan apapun, tidak dengan wudhu, tidak dengan tayamum. Lakukan sholat di atas ranjang. Jangan sampai ada meninggalkan sholat. Namanya untuk menghormat waktu, itu tanda sambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melakukan sholat semampunya. Bisa wudhu, wudhu, bisa tayamum, tayamum. Kalau tidak, menghormat waktu. Karena mungkin tidak bisa keluar dari ranjangnya. Maka dia melakukan sholat di tempatnya. Dan ketahuilah Allah Maha Tahu. Nanti jika sembuh, dikodok. Kalau tidak sembuh, bebas dia akan dimuliakan oleh Allah karena dia tidak pernah meninggalkan so sholat. Subhanallah, alhamdulillah. Buya, disimpulkan apa yang sudah Buya sampaikan dan imami kita untuk berdoa hmm. supaya lebih berkah. Baik sederhana, hanya mungkin. Barangkali ada sebagian kita menemukan mertua tidak baik. Kalau mertua kita tidak baik, jahat dengan kita, tidak ada alasan bagi kita untuk memusuhinya. Karena mertua kita adalah orang tua dari suami kita. Jangan sampai pengaruhi suami kita untuk musuhi mertu, mertua, mertua kita. Jadi inilah kadang-kadang gara-gara mertuanya tidak baik suami pun diprovokasi. makanya suami yang menjadi musuhan dengan bapak ibunya. Makanya suaminya menjadi suami durhaka. nah bila Jadi tetap diajari sabar abang-abang. Kalau saya nggak apa-apa. Yang penting abang kan cinta sama saya kan. Adapun masalah abah umi kok sering marah-marah dengan saya, saya terima, saya terima. Udu itu rayuan dahsyat. Suami akan berkata luar biasa, istriku solehah bener, punya saya punya ibu jahat sama dia, ternyata istriku masih sabar. Tapi kalau merasa, bang itu bapak ibu, wah, wah, wah, Nah, ini istri yang ngajari kurang ajar ya. Hmm. Baik, <laughs> baik ini saja insya Allah intinya. Ayo kita berbuat baik di rumah kita Amin. dengan mengajari pasangan kita Amin. untuk berbakti pada orang tua. Mari kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada Amin. kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai, saling membantu untuk berbuat baik ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadikan pasangan kami semakin baik kepada orang tua mereka ya Allah dan mudahkan kami untuk membantu mereka untuk berbuat baik kepada orang tua mereka dan jadikan pasangan kami berbuat baik kepada orang tua kami dan bantulah kami untuk bisa berbuat baik kepada orang tua kami dan kami mohon jika ada di antara yang ada di sini atau yang menyaksikan acara ini seorang menantu yang kurang baik dengan mertuanya kami mohon lembutkan hatinya ya Allah lembutkan hatinya ya Allah sehingga mereka semakin baik dengan mertua mereka dan jika ada yang ada di tempat ini ada hamba-hamba yang sering durhaka kepada orang tua kami mohon ya Allah lembutkan hati mereka ya Allah ampuni mereka dan menjadikan di esok hari menjadi berbakti kepada orang tua mereka. Sungguh ya Allah, durhaka kepada mertua dan orang tua sebab hilangnya berkah hidup, sebab hilangnya kebahagiaan. Dan dan kami ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan ya Allah limpahkan keberkahan hidup kami, berkat berbakti kami kepada orang tua dan mertua kami. Dan bantulah kami untuk bisa berbakti kepada orang tua dan mertua kami ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami kelak, anak-anak yang bisa berbakti kepada kami orang tua mereka dan berbakti kepada orang tua mertua mereka dan jadikan hidup indah kami adalah hidup kami adalah indah dengan berbakti pada orang tua dan mertua. Dan jadikan ini semua ya Allah. Majlis ini adalah majlis yang kau terima. Tidak ada mendengar petuah. Tidak ada mendengar acara ini. Kecuali mereka sadar ya Allah. Yang baik semakin. Dan kami semua ahli surga ya Allah. Surga di dunia dan surga di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon yang sempit rizki lapangkan. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang. Dan kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah. Yang keras hati lembutkan ya Allah. Dan jadikan ya Allah kami orang yang selalu kompak dengan pasangan kami untuk berbuat baik ya Allah dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah dan kami mohon ya Allah jika ada yang menyaksikan acara ini ya Allah lalu tersinggung perasaannya oleh kalimat kami kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah lidah kami mungkin melakukan kesalahan kami hamba yang lemah ya Allah mungkin mengucapkan kalimat yang menyakitkan mereka kami mohon lembutkan hati mereka dan gantilah ya dengan kebahagiaan ya Allah dan jangan kau jadikan ya Allah itu semua mereka jauh daripada kebaikan kami mohon berikan kepada mereka semua selamatan kami yang di sini yang menyaksikan semuanya keselamatan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah dan berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La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 Usai sudah apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah kita pelajari pagi hari ini, semoga bisa jadi manfaat untuk keluarga kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.